Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini di subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang merupakan majelis penyubur iman. Tempat kita merasakan sorga di dunia yang sesungguhnya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u jika kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah padanya. Kila, wa ma'liyadul jannah ya Rasulullah. Apakah taman-taman sorga itu wahai Rasulullah? Qala hilakul zikri. Beliau menjawab itu adalah majelis-majelis pengajian. Dalam sebuah ungkapan yang terkenal dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Beliau pernah mengatakan, "Inna fid dunia jannatan man lam yadukulha, la yadkhulu jannatan akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa arti surga dunia? Surga dunia adalah kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh hati manusia. Yaitu kenikmatan mengenal Allah, mencintainya, nikmatnya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Inilah sebabnya kenapa iman itu di dalam hadis-hadis yang sahih selalu disifati sebagai sesuatu yang manis, sesuatu yang nikmat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ada tiga perkara barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka iman, man radiya billahi rabban wa bil Islam dinan, wa bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, sebagai sembahannya satu-satunya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Inilah surga dunia. Dan jalan untuk meraihnya <clears throat> adalah menghadiri majelis ilmu yang dibahas padanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas padanya ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penafsiran yang benar surga dunia yang diraih dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman akidah Sunnah wal Jamaah. Sungguh hati manusia akan terus hidup dalam penderitaan sebelum dia mengenal Rabbnya. Mengenal sesuatu yang paling dibutuhkannya, yang paling didambakannya. Karena hati manusia itu akan selalu mengalami kekosongan sampai dia mengenal Allah, beribadah kepadanya semata-mata, menjadikan Allah sebagai puncak dari segala tujuannya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. La sa'adata lil qalbi <clears throat> wala hayata wala salaha wala faraha illa bi'ayyakuna Allahu ilahahu wahdahu fatiruhu wa ilaihi min Tidak mungkin hati manusia akan bahagia, tenang, akan gembira, tidak mungkin akan baik, tidak mungkin akan merasakan kedamaian sampai hati itu mengenal Rabbnya, mengenal penciptanya. Beribadah kepadanya semata-mata, menjadikannya sebagai puncak dari tujuannya dan menjadikannya sebagai zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itulah kita memilih tema kajian yang kita bahas di pagi hari ini yaitu mengenal al-asmaul husna kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang ini adalah ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung dalam Islam secara mutlak. Tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ayat Al-Quran paling mayoritas menjelaskan petunjuk di dalamnya adalah berhubungan dengan ilmu ini keimanan, penghambaan diri, keikhlasan, cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakal. Sumber untuk bisa menyempurnakannya adalah kembali kepada ilmu ini. Inilah ma'rifatullah yang benar. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Yang barang siapa tidak mempelajari ilmu ini, maka semua urusan dalam agamanya akan rugi dan akan berakhir dengan sia-sia. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami kemahaindahan nama-namanya kesempurnaan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah. Kenapa ilmu ini demikian pentingnya? Kenapa dikatakan ini merupakan landasan semua kebaikan-kebaikan dalam agama kita, kita perhatikan. Di dalam agama, ada kaidah tentang ilmu yang kita pelajari, kemuliaannya itu mengikuti objek yang dibahas dalam ilmu tersebut. Jadi untuk menilai ilmu pengetahuan, lihat apa yang dibahas, itulah nilai. Lihat apa yang dibahas, apa manfaatnya untuk kehidupan, apa yang dibicarakan dalam ilmu tersebut, itulah nilai ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi." Kemuliaan suatu ilmu mengikuti objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belajar tentang Allah, mengenal Allah ini adalah ilmu yang paling mulia sesuai dengan kemuliaan atau kemahamuliaan, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang sahabat yang insya Allah kita pernah dengar hadis ini. Seorang sahabat yang ketika diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah syariah pasukan perang untuk berjihad di jalan Allah yang diutus secara sembunyi-sembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang sahabat yang menjadi amir sahabat atau pimpinan dalam rombongan tersebut, yang kemudian dia menjadi imam, memimpin selama perjalanan, termasuk menjadi imam dalam salat. Disebutkan dalam hadis ini, sahabat tersebut ketika menjadi imam, melakukan satu kebiasaan yang para sahabat yang lain mengingkarinya atau merasa asing dengannya. Yaitu apa? Setiap dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat lainnya, setelah itu dia selalu mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Kurwallahu Sampai selesai. Pokoknya setiap baca surat Al-Fatihah, dia baca lagi surat dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang lainnya bertanya-tanya. Tapi karena ini adalah amir, mereka taati sampai pulang dari perjalanan tersebut. Akhirnya mereka datang melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ketika dilaporkan masalah ini beliau bersabda saluhu li syai'in yasna'u dhalik. Coba tanyakan kepada dia, apa sebabnya dia melakukan ini? Ketika ditanyakan kepada sahabat ini, beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, "Li'annaha sifatur rahman." Karena surat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha dan saya suka membaca surat yang seperti ini. Yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika mendengar jawaban ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu anna Allah yuhibbu." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas, surat yang kita semua hafal. Dan coba lihat surat Al-Ikhlas. Dari awal sampai akhir tidak ada masalah hukum. Tidak ada tentang sifat-sifat orang kafir. Tidak ada tentang surga dan neraka. Semua tentang Allah. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini cukup menjadi sebab sahabat tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Makanya ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan kepada kita <clears throat> bahwa belajar keimanan itu dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akan buktikan sewaktu kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir kita akan selalu membaca di setiap ayat mesti selalu atau seringnya diakhiri dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira wa kana Allahu azizan hakima inna Allaha ghafurur rahim Innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui yang tersembunyi dalam hati manusia. Atau di tengah-tengah disebutkan perbuatannya. Mayoritas isi Al-Quran seperti itu. Sekarang Al-Quran itu fungsinya sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk, iya kan? <clears throat> Kemudian sebagai apa lagi? Obat bagi penyakit penyakit hati, busyroh, kabar gembira, semua fungsi-fungsi kebaikan. Kira-kira kalau dikatakan di dalam Al-Quran, kalau kita mengetahui fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan obat penyakit hati, maka yang paling banyak dibahas di dalamnya, apakah sesuatu yang penting atau tidak penting? Kira-kira bagaimana? Sesuatu yang paling penting. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Al-Qur'an fihi <clears throat> min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah yang maha indah, Al-Asma'ul Husna. Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kenikmatan sorga. Makanan, minuman, pernikahan di sorga. Coba antum bayangkan. Saat ini kalau kita baca tentang bidadari surga, istana di surga, nikmatnya makanan di surga, kebun kebun, taman-taman, semua keindahan di surga. Apa yang timbul dalam diri kita? Motivasi untuk beramal kan? Iya kan? Sabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat kan? Sudah demikian besar motivasi dengan menyebutkan kenikmatan surga, atau membuat kita meninggalkan maksiat dengan menyebutkan ancaman neraka, ternyata pengaruh ini kalah dibandingkan dengan menyebutkan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Sampai-sampai dalam Al-Quran penyebutan ini lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada yang menjelaskan tentang makanan, minuman, dan pernikahan bertemu dengan bidadari di sorga. Karena seindah apapun bidadari, tidak akan melebihi keindahan yang maha indah. Zat yang maha indah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wal ayatul mutadamminatu li dzikril asma'i was sifati a'zamu qadran min ayatil ma'ad dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih besar, lebih mulia, lebih agung kedudukannya <clears throat> dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir, surga dan neraka. Lebih tinggi kedudukannya. <clears throat> Artinya, ayat-ayat ini kalau dibaca pahalanya lebih besar kalau dibaca dengan lengkap isinya pengaruhnya terhadap iman lebih kuat. Contohnya apa? Beliau membawakan contoh yaitu ayat kursi. Apa kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Kita pernah baca hadisnya. Apa kedudukannya ayat kursi? Disebutkan dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, Atadri ayya ayatin a'zamu fi kitabillah? Apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling mulia dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ayat yang paling mulia ayat kursi. Kalau surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling utama. Kenapa disebut sebagai ayat yang paling utama? Lihat ayat kursi. Isinya tentang apa di dalamnya? Ada penjelasan masalah hukum? Tidak ada. Masalah sholat, masalah puasa ada nggak dalamnya? Tidak ada ya? Tentang surga dan neraka ada nggak? Tidak ada. Sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang kafir ada. Tidak ada. Hubungan antara makhluk dengan makhluk ada? Tidak ada. Semua isinya apa? Semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dari awal sampai akhir. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Artinya, kalau kita baca paling besar pahalanya, kalau kita renungkan isinya, kalau kita mengambil faedahnya untuk memperbaiki keimanan, maka itu yang paling besar pengaruhnya, dan semua kemuliaan besar ada padanya. Contoh berikutnya beliau bawakan juga surat Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, Inna halata al Quran. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sampai pun surat Al-Fatihah pertama kali dimulai dengan Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Pujian bagi Allah atas kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumidin semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa? Di dalam Al-Qur'an petunjuk yang paling banyak disebutkan dan paling tinggi keutamaannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang timbul. Ketika beberapa kali saya menyampaikan kajian tentang sisi al-asma'il husna, dan ini saya ingin tanyakan kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Ada yang bertanya seperti ini. Ustaz kalau dijelaskan ilmu tentang mengenal Allah itu yang paling mulia, yang paling utama. Ini seolah-olah menurut dia bertentangan dengan apa yang sering kita dengar dari penjelasan kajian-kajian sunnah bahwa yang paling utama dalam Islam itu kan tauhid uluhiyah. Iya kan? Apa artinya tauhid uluhiyah? Beribadah kepada Allah semata-mata. Kita ketahui yang paling besar dalam Islam itu adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Kemudian penyimpangan yang paling besar adalah apa? Perbuatan perbuatan syirik. <clears throat> Yang besar maupun kecil. Loh sekarang apa hubungannya menyembah Allah semata-mata yang itu merupakan inti dari dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam dengan apa yang kita bahas tadi harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kira-kira apa hubungannya di antara dua tauhid ini? Disinilah penting untuk kita belajar Islam dengan mengetahui bagaimana para ulama menjelaskannya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita ketahui bersama tujuan diciptakannya jin dan manusia bahkan alam semesta beserta isinya. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma bergerak bukan cuma melakukan gerakan-gerakan secara zahir tidak disertai dengan kecintaan dalam hati, ketakutan, pengharapan, rasa bergantung, rasa butuh kepada Allah yang semua merupakan amalan hati. Ibadah itu disebut oleh para ulama artinya adalah ibaratun amma yajma'u kamal al wa kamal al Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Nah semua ini didapatkan dari mana? Didapatkan dengan mengenal sempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin kita mencintai Allah kalau tidak kita mengenal Allah. Kita semua sepakat mengatakan, sesuatu itu kalau kita ingin cintai, kita kenal keindahannya. Kita mengenal kebaikannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan perbuatan yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah. Coba lihat. Orang yang berbuat syirik, Kenapa dia menyembah kepada selain Allah? Apakah karena dia memang suka menyembah kepada patung atau berhala atau jin ataupun syaitan? Atau ada keyakinan dalam hatinya yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut? Kira-kira apa? Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal Allah, hati itu memiliki fitrah karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan, dia akan mencari tempat bergantung, <clears throat> tempat bersandar. Kalau hati tidak mengenal Allah, maka dia akan menyangka makhluk jin, apalagi yang dianggap besar, apalagi yang dianggap menakutkan, itu yang bisa memenuhi hajatnya. Makanya orang-orang menyembah Nyiroro Kidul, menyembah jin, menyembah penunggu-penunggu dan seterusnya. Dia menyangka itu bisa memenuhi hajatnya. Seandainya dia mengenal Allah bahwa Allah yang maha kuat, maha perkasa, segala kebutuhan manusia ada di tangannya, dia tidak akan mungkin menyembah kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya tersebut. Makanya, di sini yang perlu dikritik kepada orang-orang yang mengaku sebagai ahlu tauhid, Ketahuilah, kalau kita tidak mengenal dengan sempurna nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak mungkin tauhid kita sempurna. Kita mengatakan bertawakal. Tapi pada kenyataannya dalam kondisi-kondisi terdesak, tawakal kita kelihatan kurang. Coba untuk perhatikan. Banyak di antara kaum muslimin, mungkin sebagian termasuk di antaranya kita, na'udzubillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kekurangan-kekurangan kita Contoh saja sederhana. Kalau kita sakit, kalau kita sakit, kebanyakan di antara kita yang pertama kali diingat adalah dokter atau obat. Iya kan? Tidak ada yang menyalahkan orang berobat atau ke dokter. Tidak ada yang menyalahkan. Tapi apakah dikatakan sebagai hamba yang bertawahi, bertawakal dengan benar, ketika dia sakit, dia yang pertama kali diingatnya bukan asyafi. Apa artinya syafi? Yang maha, yang maha penyembuh. Tapi justru dia kembali kepada makhluk. Ada sebagian orang, kalau tidak berobat dengan dokter fulan, dia merasa tidak akan bisa sembuh. Ini bisa menjadi perbuatan syirik. Mungkin bukan dia menyembah dokter tersebut, tapi keyakinan dalam hatinya, ketergantungannya kepada makhluk seperti ini, bisa menyampaikan pada perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala yang ada dan kapanpun dia bisa memohon kepadanya penyembuhan sebelum dia bergantung kepada makhluk. <clears throat> Tapi pada kenyataannya orang-orang seperti ini begitu menyerahkan hatinya kepada makhluk, begitu bergantung sehingga pertama kali yang diingatnya bukan kepada yang maha penyembuh, justru kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya di sini pun ya satu hal yang perlu diluruskan sehubungan dengan masalah tauhid. Kalau kita bahas masalah doa, bergantung kepada Allah, bertawakal, ada orang yang mengatakan seperti ini. Kita kan tidak boleh hanya berdoa dan bertawakal saja. Kita harus berikhtiar dan melakukan sebab. Kita katakan orang seperti ini tidak paham makna ikhtiar atau sebab. Sebab itu yang paling utama justru bergantung kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebab mencari rezeki itu sebab bekerja yang halal itu sebab yang baik. Tapi sebab yang lebih utama adalah bergantung kepada yang punya rezeki. ar razak Makanya penyandaran hati memohon kepada Allah itu merupakan seutama-utama sebab lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Coba lihat, ini semua kembali kepada masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati senantiasa tergantung kepadanya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan ketika kita beribadah <clears throat> Salat misalnya. Apakah ada di antara kita yang pernah merasakan sholat seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An Nasa'i? Hubbiba ilayya min dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia, kata Rasulullah SAW, kepada perempuan, yakni istri beliau dan kepada minyak wangi. Karena minyak wangi dicium harum. Mencintai harta boleh. Harta yang kita miliki yang halal. Tetapi dijadikan penyejuk hatiku, penghibur jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Siapa di antara kita yang bisa merasakan ini? Dia mencintai dunia, tapi dunia tidak menjadi sebab hatinya beristirahat. Coba kita bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qama min al-laili fa hatta tatafattara qadamahu." Beliau pernah atau sering melaksanakan sholat di malam hari, tapi panjangnya bacaannya, sholat malamnya, sholat tahajudnya, sampai bengkak kaki beliau. Apakah Rasulullah SAW tidak merasa capek? Capek. Berdiri lama itu capek. Tapi karena nikmatnya Beliau beribadah kepada Allah sampai lupa dengan sakit yang dirasakan kakinya. Orang yang merasakan seperti ini, inilah khusyuk yang sesungguhnya dalam ibadah. Ini khusyuk yang sesungguhnya. Kenapa orang bisa merasakan yang seperti ini? Karena dia mengenal dan mencintai zat yang disembahnya. Contoh sederhananya. Dalam kehidupan, kalau kita cinta sama seseorang, apalagi lama berpisah, ketika bertemu dengannya lupa makan, lupa minum. Dunia rasanya hanya milik berdua. Katanya yang lain ngontrak. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Kenapa bisa seperti itu? Karena perasaan cinta. Kalau kita bertemu dengan sesuatu dalam keadaan senang, tidak ingin berpisah. Makanya wajar ketika Nabi SAW mengatakan salat itu adalah kurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pernah stres. Karena penghibur jiwanya <coughs> selalu dekat. Setiap dia sholat, langsung hatinya gembira. Kebanyakan manusia saat ini, kalau ingin menghibur jiwanya, pergi ke pinggir pantai atau naik ke puncak gunung. Bagaimana kalau gunungnya meletus? Atau pantainya kena tsunami misalnya. Berarti hilang penghibur jiwanya. Lagi pula kalau seandainya dijadikan penyejuk jiwa hanya karena pemandangan, nah bagaimana orang-orang yang tinggal di padang pasir? Tidak ada pantai, tidak ada gunung. Berarti mereka stres terus mestinya kan? Rasulullah SAW tinggal di padang pasir, atau padang pasir yang ada apa? Batu cadat, semua padang pasir, semua coklat warnanya. Tidak ada penghibur. Kalau seandainya penghibur itu harus dengan dunia seperti ini. Tapi mereka memiliki penghibur yang maha indah, yang semua keindahan dunia adalah ciptaan. Coba bayangkan sebagai gambaran. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, kenikmatan tertinggi di sorga itu adalah apa? Melihat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cuma kita renungkan hadis ini tentang melihat wajah Allah itu kenikmatan tertinggi di sorga. Orang bangun sorga itu telah bertemu dengan bidadari. Apa keutamanya bidadari? Cantiknya luar biasa kan? Luar biasa cantik dan indahnya. Tapi ketika mereka bertemu dengan pencipta bidadari, langsung lupa sama bidadari. Ini orang yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadisnya Suhaib bin Sinan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata qala Allah azza wa jalla." Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, insya Allah kita semua yang termasuk disebutkan dalam hadis ini. Dengan taufik dan karunia ini. Allah berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Penduduk surga langsung menjawab, Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan ke dalam kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Kala, Rasulullah SAW bersabda, saya syifu anil hijab." Pada waktu itu Allah mengikat hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jal. Dan penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada sewaktu bertemu dan memandang wajah Allah. Lupa semua dengan kenikmatan di surga. Padahal kenikmatan di surga itu sangat tinggi Nah begitulah orang yang mengenal Allah di dunia, semua keindahan-keindahan semu, perhiasan dunia yang akan hancur sebentar lagi, tidak akan mempengaruhi hatinya. Kalau dia sudah bertemu dengan dambaan hati yang paling dicarinya, yaitu mengenal Rabbnya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah gambaran tentang tingginya ilmu mengenal Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh panitia tadi, waktunya terbatas, maka saya bisa hanya menerangkan mukaddimah daripada ilmu ini. Saya pribadi punya banyak tulisan seputar masalah ini, bisa antum akses dan baca di website Ana ya, www.manisnyaiman.com. manisnyaiman.com dan juga disebar di uh, situs-situs uh, yang lainnya. Bisa antum baca Pokoknya judul yang berjudul misalnya Ma'rifatullah gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Itu juga tulisan tersendiri. Atau indahnya cinta kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan bukti cinta kepada Allah. Kemudian keindahan al-asma'ul husna. Dan beberapa tulisan yang uh, juga sudah diterbitkan dalam sebuah buku. Dalam judul Puncak Indahan al-asma'ul husna. Yang jelas ini adalah ilmu yang harus kita berusaha untuk mempelajarinya Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebab-sebab yang menjadikan keimanan kita dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah Islam dan iman pada diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan, memudahkan kita jalan untuk meraih surganya, menghindarkan kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Tema yang sangat menarik sekali pada pagi hari ini. Kemudian kami persiapkan dan pada pada hari jemaah untuk sesi kedua itu tanya jawab. Insya Allah waktunya lebih panjang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan filsafat dan ini terkait dengan satu prinsip akidah yang melekat pada sebahagian umat Islam kaum muslimin. Yang pertama adanya keyakinan sifat dua puluh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah diajarkan kepada kita waktu madrasah wujud idam dan mukhalafatul hawadits. Apakah prinsip seperti ini sesuai dengan prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah? Yang kedua, seputar pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Ada sebahagian kaum muslimin yang memberikan jawaban bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat karena Allah yang membuat tempat, dia tidak butuh tempat. Kemudian juga mengatakan bahwa Allah di kulli makan. Allah ada di mana-mana. Tolonglah dijelaskan Ustaz kepada kita agar menjadi ilmu tentang masalah ini. Ya Allah baik. Iya, barakallahu Cuma dua ya? Iya. Dan tambah lagi setelah itu. Iya. Yang penting jangan makan rotinya dua. Nanti yang lain nggak kebagian. ya, barakallahu fikum. Pertama tentang sifat 20. Ini sangat-sangat disayangkan. Penetapan atau pembatasan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah tertentu seperti ini itu bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahkan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah hadis yang menyebutkan tentang Asma'ul Husna yang 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang keutamaannya barang siapa menghafalnya, memahaminya, mengamalkan kandungannya, dia akan masuk ke dalam surga. 99 <clears throat> nama, setiap nama masih mengandung sifat. Setiap nama Allah yang maha indah mengandung sifat kemuliaan. Satu atau bahkan lebih. Cukup ini saja sudah menunjukkan lebih daripada 20. Belum lagi hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaannya tidak bisa dibatasi oleh jumlah atau pikiran manusia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Alaihi Wasallam pernah berdoa, La uksi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Tidak bisa dibatasi oleh Rasulullah SAW. Apakah mungkin ada yang bisa membatasi selain beliau? Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW juga pernah berdoa. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang kamu miliki. Yang kamu namakan dirimu dengannya. Atau yang kamu turunkan dalam kitabmu Al-Quran. Atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kamu khususkan bagi dirimu pada ilmu goib di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah tidak sampaikan kepada manusia. Allah khususkan. Hmm. Ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tidak tidak terbatas. Makanya yang membatasinya apalagi bukan cuma pembatasan. Hmm. Kadang-kadang dibuat dengan lafaz yang tidak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Contohnya seperti kidam yang apa artinya terdahulu ini secara bahasa pun itu sedikit bermasalah. Karena kata-kata qadi memang artinya terdahulu, tapi biasanya dia ada yang mendahulunya secara bahasa. Makanya lebih bagus kalau kita pakai yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma anta antal awal falaita qablaka syai' Engkau yang maha awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Lebih bagus kita menggunakan lafaz yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih dari cukup karena lafaz-lafaz dalam syariat itu terjaga. Ingat, ketika menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak boleh menggunakan pikiran kita. Karena Allah itu bukan cuma indah, tapi maha indah. Bukan cuma mulia, tapi maha mulia. Mungkin manusia mengatakan, "Uh, ada sifat ini bagus kalau kita pakai." Menunjukkan kemuliaan, tapi ingat Allah itu Maha Mulia. Misalnya ada yang bilang seperti ini, ini kurang beradab. Dan ingat, kurang beradab dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini merupakan pelanggaran yang sangat besar. Levelnya bisa sampai kepada kesyirikan atau bahkan lebih. Karena kurang ajar terhadap hak Allah ini, langsung melanggar kemahamuliaannya. Ada orang yang mengatakan, aku min dalik, seperti ini misalnya. Allah itu maha jenius. Jenius untuk manusia uh, menunjukkan tinggi pandai akalnya sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Cukup dengan namanya Al-Alim yang maha berilmu. Maha mengetahui. Al-Qadir yang maha terperinci pengetahuan. Ini sudah lebih dari cukup. Karena Allah yang lebih tahu tentang kemuliaan yang pantas bagi dirinya. Makanya seperti orang Jawa misalnya mengatakan Gusti Allah, ini semua dikritik penamaan seperti ini. Jangan diikuti. Mungkin Gusti bagus untuk manusia, tapi untuk Allah, dia maha indah dan sifat-sifat kesempurnaannya tidak bisa dikiaskan dengan apa yang ada pada pada manusia. Nah, para kalau itu Kemudian yang kedua, pernyataan Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Ini pertanyaan pernyataan yang sangat keliru bahkan kufur disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya punya tulisan di website yang saya sebutkan tadi, judulnya Memahami Kedekatan dan Kebersamaan Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat karena tempat itu makhluk. Kita katakan sepakat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwa dirinya di atas semua makhluknya. Dan itu bukan tempat. Bukan tempat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal istawa, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah beristiwa di atas arsnya. Ada yang mengatakan berarti Allah tempatnya di atas ars. Siapa yang mengatakan demikian? Ars itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Di atasnya tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang orang itu menolak, dia sendiri yang membuat pemikiran, kemudian menjadikan dia menolak. Ada lagi yang mengatakan, oh, kalau begitu Allah punya arah. Siapa yang mengatakan demikian? Allah itu di atas semua makhluknya. Makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy dan Allah Subhanahu wa taala ada di atasnya sesuai dengan yang Allah beritakan bagi dirinya. Makanya keyakinan yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ada di setiap tempat ini adalah keyakinan yang sangat menyimpang secara dalil maupun secara akal bahkan perasaan manusia. Semua orang, ya bahkan semua makhluk ketika berdoa mesti dia akan mengangkat tangan menghadapkan dirinya ke atas kecenderungan fitrah masing-masing makhluk. Ada orang yang berdalil dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Diartikan berarti Allah ada di semua tempat. Ma'udzubillahimindan. Orang yang tidak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat bersama tidak mesti menunjukkan arti satu dengan zatnya, berdekatan dengan zatnya. Seperti orang Arab mengatakan ketika mensifati perjalanan seorang musafir di malam hari, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Senantiasa kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan bersama kami. Apakah ada yang memahami bulannya turun? Lewat di sampingnya, oh, semua orang akan lari kalau begitu. Bulannya turun. Maksudnya bersama di sini apa? cahayanya yang menyertai bulan kita ke atas, iya kan? Tapi dalam bahasa Arab dikatakan demikian. Bahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita pernah mungkin nonton televisi. Presiden kita, SBY misalnya lagi ceramah pidato kenegaraan. Penyiar televisi mengatakan, para pemirsa di rumah, marilah kita bersama-sama menyimak pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Apakah maksudnya penyiar televisi ini kita semua datang ke istana negara? Atau kita dengar di rumah kita masing-masing? Apa ah, maksudnya? Dengar di rumah masing-masing. Dikatakan mari kita bersama. Bersamanya tidak mesti harus dekat tempatnya. Maksudnya perhatian kita bersama, keseriusan kita bersama, pandangan kita bersama, ini menunjukkan arti kebersamaan yang dipahami dalam bahasa. Nanti ketika khutbah Idul Adha, biasanya penceramah mengatakan seperti ini pada hari ini kaum muslimin di Indonesia melaksanakan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha. Apakah dipahami semuanya ngumpul di satu lapangan? Lapangan mana yang cukup? Maksudnya masing-masing di tempatnya, tapi karena bersamaan waktunya, bersamaan semangatnya, bersamaan kegembiraannya, maka dikatakan bersama. Jadi kalimat bersama tidak mesti mengandung arti berdekatan. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya artinya Allah maha mengawasi perbuatan mereka, maha mendengar apa yang mereka lakukan dan maha mengatur dan semua yang berhubungan dengan sifat-sifat rububiyahnya. Nah, para kalau itu itulah dari uh, makna eh, dan jawaban dari dua pertanyaan tadi. Silakan kalau ada yang lain. Masih di tempat yang sama Ustaz, tapi lain orangnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena mendekati hari kurban Ustaz. Selalu itu yang saya tanyakan, ternyata eh, penafsiran-penafsiran eh, berbeda yang dijelaskan oleh Ustaz-Ustaz sendiri. Satu bilang haram, potongannya orang-orang ahli kitab di Al-Maidah ayat 5 Ustaz. Waktu amal ladina usul kitab. Ya. Lalu yang satu bilang halal. Nah yang halal ini tentunya pribadi saya tidak perlu saya. Tidak perlu tidak tidak saya laksanakan. Yang di, di potongan orang-orang ahli kitab itu dianggap halal. halal. Karena di surat Al-Maidah sendiri dijelaskan di ayat terakhirnya Ustaz. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya. Nah ini yang uh, mungkin saya salah uh, salah bilang karena saya lihat orang-orang ahli kitab sekarang adalah apalagi yang perintah itu menyembah patung. Uh, tentunya ini bisa dijelaskan secara konkret dan adil. Bagi kita sangat-sangat mengharapkan itu karena penjelasan-penjelasan itu kita bawa nanti untuk melaksanakan hari kurban itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ah, yang jawab. Begini Pak, seharusnya masalah ini tidak boleh ada perselisihan karena ada jawabannya. Kadang-kadang kita itu memahami sesuatu Berbeda dengan kita mempraktekannya ketika bertemu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ayat yang Bapak sebutkan tadi itu disepakati oleh semua ulama ahli tafsir. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum pengebuka tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Al-Tabari. Mereka semua mengatakan ai zabaihuhum, sembelihan mereka. Ketika kita mengatakan hukumnya halal, Pak, itu artinya hukum asal. Coba sampaikan sama Bapak sembelihannya orang muslim halal apa tidak? Kalau orang muslimnya kemudian <clears throat> berbuat syirik, menyembah patung, halal nggak sembelihannya? Jadi tidak halal kalau kita ketahui. Iya kan? <clears throat> Ketika kita mendapatkan di daerah tertentu berita yang kita bisa percaya beritanya, padahal mayoritas muslim. Mereka itu kalau menyembelih tidak menyebut bismillah, tidak dengan cara yang syar'i, begini, begini, dan seterusnya. Hukum asalnya kemudian muslim kalau tidak kita ketahui, kita makan. Tapi kalau kita ketahui ternyata ada praktik yang tidak benar, itu terbukti hukum asal ini berpindah kepada keadaan yang terjadi di situ, tapi ini berlaku tertentu untuk orang-orang tersebut. <clears throat> Makanya penjelasan masalah tadi tidak boleh perselisihan. Ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sembelihannya ahlul kitab. Ingat ini sembelihan. Dan yang menghalalkannya adalah Allah, bukan pikiran kita. <clears throat> Halal begini. Apa artinya halal? Ahlu kitab maksudnya kita ketahui adalah Yahudi dan Nasrani, tidak yang selainnya. Tidak yang selainnya, bukan penyembah patung, bukan majusi dan seterusnya. Cuma dua ini, Yahudi dan Nasrani. <clears throat> halal maksudnya karena asalnya di dalam kitab mereka pun diajarkan tentang cara menyembelih yang sesuai dengan syar'i. Kalau kita dapati kita datang ke satu tempat ahlul kitab di situ, kita tidak tahu berita apa-apa tentang mereka. Inilah pentingnya kita ketahui hukum asal. Tidak ada informasi apa-apa kita datang, oh ini ahlul kitab, kita makan kemuliaan. Ternyata setelah itu kita dapatkan informasi mereka itu menyembeli, justru menyebutkan namanya Nabi Isa atau begini, apa Isa bin Maryam atau Yesus yang mereka yakini, atau <clears throat> Yahudi begini-begini, baru kita berpindah dari hukum asal kepada hukum berikutnya. Tidak kita makan. Ketika kita datang di masjid, sholat, sholat berjamaah, kita tidak harus tanyakan imamnya itu berbuat syirik atau tidak. Hukum asalnya muslim kita sholat di belakangnya. Ternyata habis sholat, lu kita lihat imamnya pergi menyembah. Wah berarti ini berpindah dari hukum asal. Tapi sholat tadi kita sah. Kenapa? Kita sudah menggunakan hukum asal. Setelah ini kita akan tidak lakukan lagi. Ternyata telah terbukti imam ini melakukan sesuatu yang kita khawatirkan membatalkan keislamannya. Itu maksudnya hukum asal. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang hmm, telah mengetahui ternyata kondisi alam kita saat ini dalam sembelihan tidak benar, itu silakan dilakukan. Tapi dia tidak boleh membatalkan hukum Al-Quran. Karena ini hukum asal yang Allah berikan. Bisa berubah ketika mereka ternyata tidak melakukan lagi hal tersebut, ternyata terbukti mereka ketika menyembeli menyebut nama selain Allah atau menyebut pembelian sembahan teman selain Allah, ini menjadikan kita tidak boleh lagi memakan makanannya. Dan tentu saja kalau kita telah mengetahui kondisi ahlu kita di daerah tertentu seperti itu, eh, jangan disuruh mereka yang seperti Kita berhati-hati karena agama kita. Masih banyak orang-orang muslim yang bisa menyembeli dengan baik untuk kemudian kita bisa menikmati makanan yang disembelihnya. Barakallahu itu Ya. Silakan Pak. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, menarik tema kita Asmaul Uh, jadi sejak kecil kita diajar menghafal Asmaul Husna itu. Kemudian kita mulai dari La ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa صمد المعبود لا اله الا الله الغفور الودود وكيل الكفيل رقيب الحفيظ لا اله الا الله الدائر القائد sampai ya. dengan terakhir itu diajarkan kepada kita Allahumma rahmna barakati taurat Musa wa Injil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah bagaimana eh, dengan cara menghafal yang seperti itu menurut Ustaz dan apakah fadilahnya yang ada? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, karena itu rincian, ya, maka saya tidak mungkin jelaskan dalam kajian tadi karena waktu ya. Yang jelas saya punya tulisan di website saya di judulnya penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah atau juga penjelasan tentang segi-segi keistimewaan al asmaul husna itu saya jabarkan semua tentang makna apa yang dimaksud dengan <clears throat> keutamaan berdoa dengan asmaul husna yang diperintahkan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut sangat disayangkan yang saat ini tersebar di kalangan kaum muslimin tentang al-asmaul husna adalah diambil dari riwayat yang lemah yang disepakati semua ahli hadis kelemahannya seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang saat ini dicantumkan di Quran terjemahan sebagian yang cetakan Indonesia di kulitnya itu ada eh, ini lemah secara riwayat bahkan sangat lemah riwayat ini dan yang lainnya dan semua ulama ahli hadis melemahkannya makanya ketika Imam Muslim membuat hadis di dalam sahihnya beliau tidak mencantumkan yang ada perincian nama-nama tersebut <clears throat> sebagian di antara nama-nama tersebut bahkan tidak sesuai dengan kaidah nama-nama Allah yang maha indah. Seperti ada nama yang disebutkan Al-Muntakim yang maha membalas dendam. Ini tidak sesuai. Memang itu sifat Allah, tapi Allah berlakukan kepada siapa yang berhak menerimanya. Ini musuh-musuhnya. <clears throat> tapi bukan berarti Allah namanya itu yang kemudian berarti sifatnya selalu membalas dendam. Ini tidak dibenarkan. Ala hal, ada beberapa nama yang tidak sesuai. Makanya paling bagus kalau kita ingin melihat nama-nama yang benar dalam hal ini adalah yang dikumpulkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari banyak menyebutkan para ulama yang mengumpulkannya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih atau mungkin buku-buku yang saat-saat ini seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin uh, Al-Qawaidul Mutlaq atau Syekh Abdul Razak Fikih Al-Asmaul Husna yang semua sudah terjemahannya bahkan kitab yang terakhir ini Fikih Al-Asmaul Husna memahami Asmaul Husna termasuk buku yang sangat dianjurkan untuk kita baca karena menjelaskan tentang setiap nama dan penjabarannya serta faedahnya terhadap keimanan. Faedahnya terhadap terhadap keimanan. Ya, di majalah As-Sunnah juga ada dimuat beberapa penjelasan masalah ini dan diantaranya saya juga banyak menulis di majalah As-Sunnah tentang eh, masing-masing uh, nama beserta maknanya dan penjabarannya. Ini juga bagus untuk kita baca agar waktu kita sebut nama tersebut kita tahu apa kandungan maknanya? Karena berdoa kepada Allah dengan Asma'ul Husna bukan cuma menyebut nama saja. Tetapi disebut nama Allah dalam doa atau dalam kalimat sempurna. Makanya dalam zikir yang disyariatkan, kata para ulama tidak ada zikir yang cuma Allah, Allah, Allah saja. Tidak ada. Zikir itu harus dalam kalimat sempurna. Seperti La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalimat yang sempurna. Demikian pula waktu kita berdoa dalam dengan Asmaul Husna maksudnya kita menyebutkan permohonan kita dan nama Allah yang sesuai dengan permohonan tersebut. Misalnya kita minta pengampunan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kekurangan-kekuranganku, hapuslah kesalahan-kesalahanku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang ka anta tawwab. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu hatiku untuk menerima kebaikan. ka anta fattah. Sesungguhnya engkau maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku iman yang sempurna. Anugerahkanlah kepadaku ketaatan, Inna ka anta wahab. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Misalnya seperti itu. Atau innaka antal hadi. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk. Ya Allah mudahkanlah itu rezeki yang halal. Inna ka anta maha pemberi, pemberi rezeki. Dan seterusnya. Jadi kita minta kepada Allah. Setelah kita sebutkan permintaan, kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Supaya tidak kita keliru. Ada orang yang berdoa, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha kuat siksaanmu. Tidak sesuai. Minta pengampunan, minta disiksa. Menyebutkan nama Allah yang berhubungan dengan perkataannya atau kerakyatinsaannya. Ini tidak tepat. Maka inilah makna berdoa dengan asmaul husna yang diterangkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Silakan, masih ada waktu. Mungkin sudah paham semua yang itu. Alhamdulillah, tidak paham. Ya, satu lagi silakan. Satu di depan ini. Ustaz Rosid, tolong mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dulu, Pak. Ustaz, saya ingin menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz Husni. Ustaz Husni Abadi tadi menanyakan masalah di pajak 20 dulu ya. Yang Eh, saya juga dulu waktu masih SD juga diajarkan begitu bahkan disebut sifat-sifat sifat wajib wajib yang wajib di awal kalau tidak apa itu berdosa nah, jadi ya, pertanyaan saya apa itu sejarahnya siapa yang berani eh, mewajibkan lawan sifat itu jadi mengatakan sifat itu adalah sifat wajib ya eh, eh bahkan ya dulu memang apa e, karena dilakukan itu ya hafal. Sampai sekarang saya belum hafal. Sebagai itu, itu satu. Ya. Jadi nama siapa yang pertama kali mewajibkan itu, ya dan membatasi puluh itu. Kemudian e, sehubungan dengan e, asmaul husna tadi itu berkaitan dengan kalau kita memahami asmaul husna maka e, sholat kita kan diharapkan bisa lebih khusyuk. Nah di dalam Al-Quran Eh, penjelasan tentang khusyuk itu sudah eh, ada yang akhirnya singkat. Tapi kalau kita tanya kepada orang khusyuk itu apa, banyak sekali jawabannya. Ada kalau sholat sudah tidak mendengar apa-apa dan macam-macam. Ya. Tetapi Al-Quran menjelaskan ya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tapi memahaminya ini juga tidak mudah untuk itu eh, mohon Ustaz eh, yang dimaksud eh, ini. Ya Allahina Yadunun anak bila suratuhum wa anahum yang yurjiun. Itu yang dimaksud eh, khusyuk oleh eh, Allah. Terima kasih. juga saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal Pak ya, tentang masalah mana nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau antum perhatikan, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang punya pemikiran membatasi, itu kalau kita baca hampir tidak disebutkan dalil sama sekali. Semua dalilnya pakai akal. Jadi yang beliau sebutkan tadi wajib, maksudnya itu sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada sifat yang mustahil, tidak mungkin. Ada sifat yang mungkin. Ada kemungkinan. Gitu. Semua pembagiannya pakai akal. Jadi disinilah uh, eh, nikmatnya belajar akidah ahlu sunnah. Nikmatnya belajar akidah ahlu sunnah. Kita itu memahaminya dengan logis dan terima dengan hati kita. Contohnya masalah sifat-sifat Allah. Itu ada kaidah dalam eh, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Amiruha kama Pahami apa adanya. Begitu datangnya sudah pahami. Tidak perlu kita banyak-banyak menggunakan akal karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya dibandingkan kita. Kita pahami, kita tetapkan, tapi kita tiadakan segala penyerupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini, mereka mengatakan kalau kita menetapkan apa adanya, kita akan menyerupakan dengan makhluk. Seperti mereka ini menolak misalnya Allah itu, misalnya kita ketahui Allah berfirman yuhibbuhum yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin mencintai karena cinta itu kelemahan pada makhluk. Menunjukkan hatinya lemah sehingga dia mencintai. Kita katakan itu kan makhluk. Allah punya sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sebagaimana kita mengatakan, Allah itu ada atau tidak ada? Ada kan? Makhluk itu ada apa tidak ada? Ada. Apakah sama keberadaannya? Tidak sama kan? Allah hidup, makhluk hidup. Apakah sama hidupnya? Jelas tidak. Karena Allah hidupnya tidak berpermulaan, hidupnya sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Makhluk hidupnya penuh dengan kekurangan. Allah berkehendak, iradah. Makhluk berkehendak kan? Apakah sama kehendaknya? Tidak. Jadi semua. Jadi dengan cara seperti ini kita Legah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ketika kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang makhluk saja, sifat itu bisa berbeda sesuai dengan kepada siapa kita nisbatkan makhluk tersebut. Contohnya kalau kita katakan saat ini, coba definisikan arti dari sifat lembut. Apa kira-kira artinya lembut? Orangnya tidak suka marah, iya kan? suruh santun, sopan. Saya katakan keliru. Ini kalau orang, kalau kainnya lembut bagaimana? Kainnya tidak marah, begitu maksudnya. Pasir yang lembut kan beda. Sesuai dengan kepada siapa dinisbatkan sifat tersebut. Makanya mereka di antara syubhat terbesar, kalau ada sifat Allah dalam Al-Quran langsung dipahami dengan kaidah makhluk. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha'." Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah berinfak sesuai dengan kehendaknya. Mereka pahami, oh berarti makhluk. Ada lima jarinya, ada kukunya. Terus siapa yang mengatakan demikian? Allah itu sifatnya sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Contohnya sekarang, kalau kita tanyakan pada diri kita, ini di kalangan makhluk tidak bicara. Coba sebutkan definisinya kaki. Ada yang bilang ada kukunya, ada jarinya lima, ada tumitnya. Keliru, itu kan kaki manusia. Kalau kaki kambing bagaimana? Kakinya sakit, kakinya kaki saja di kalangan makhluk berbeda-beda sesuai dengan siapa makhluk tersebut disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan bagi dirinya. Dan dia lebih tahu tentang kemahasempurnaannya. Sehingga kita menetapkan, tapi kita tidak boleh serupakan dengan makhluk karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha sempurna dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan makhluk tentu penuh dengan kekurangan sesuai dengan kemahlukannya. Itu yang pertama. Jadi pada sifat yang membatasi seperti ini, menurut sejarah yang kita ketahui adalah uh, dibawa oleh Imam Abu Hasan al Ashari dalam salah satu perjalanannya setelah dia meyakini keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pertama dia menolak semua sifat-sifat Allah. Karena bapak tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai yang menanamkan sejak kecil akidah ini. Tapi karena beliau cerdas, di tengah perjalanannya dia pernah merenung. Akhirnya dia mengingkari keyakinan tersebut, tapi masih ada pengaruh Akhirnya di perjalanannya dia menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menolak yang lainnya. Tapi kemudian setelah dia merenung lagi, akhirnya di kitabnya yang, yang beliau keluarkan di akhir-akhir hidupnya itu kitab Al-Ibana, an Diana, dia kemudian menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i, melalui murid beliau yaitu Imam Al-Muzani, kemudian Muhammad bin Hambal, Abu Hanifah dan para ulama yang lainnya. Itu perjalanan tentang akidah tersebut. Yang jelas, ini kita nasihati saudara-saudara kita dengan membawakan keterangan para ulama karena pembahasan masalah akidah ini pembahasan yang sangat logis dan kita sangat lega ketika menerimanya. Karena semua sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah khusyuk saya punya tulisan tentang masalah khusyuk, judulnya menguruskan kesalahpahaman tentang khusyuk. Khusyuk <clears throat> itu terlihat pengaruhnya pada anggota badan, tapi asalnya dalam hati. Ini ijma kesepakatan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ajma'al ulama'u ala anna al-khusyu'a mahalluhu fil qalbi wa samratuhu 'ala al-jawarih. Semua ulama sepakat mengatakan khusyuk itu tempatnya dalam hati terlihat pengaruhnya atau buahnya pada anggota badan manusia. Hakikatnya khusyuk, itu orang salah paham. Dikira khusyuk itu menangis. Padahal saya sudah pernah katakan, orang menangis itu bisa karena ingat utangnya. Orang dalam surat punya utangnya menangis, bisa. Bahkan orang dibohongi, kayak nonton film bisa menangis. Padahal dibohongi sama sutradara, iya kan? di, di dikatakan supaya bisa menangis. Jadi bikin menangis itu gampang sekedar apa yang menyentuh hati atau membuat suasana hati menjadi sedih maka dia menangis. Maka khusyuk tidak karena ini saja. Kemudian ada juga yang mengatakan khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Oh, berarti dia akan lupa rakaat salat kalau tidak ingat apa-apa. Tidak ingat rukuk, tidak ingat bacaan semua. orang seperti ini bisa kemasukan jin nanti dalam salatnya. Jadi keliru. Khusyuk itu perasaan tenangnya hati ketika menghadapkan diri kepada Allah sehingga menjadikan dia hanya tertuju kepada zat yang disembahnya. Dan hati tidak akan bisa tenang kecuali ketika dia mengenal Allah, mencintainya, tunduk kepadanya. Makanya di dalam tulisan saya, jelaskan, khusyuk itu macamnya bukan cuma satu. Imam Ibnu Kafir dalam kafirnya sewaktu menafsirkan ayat surat Al-Mu'minun pada Al mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'u, beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan khusyuk di sini dengan hadis yang saya bacakan tadi. Nabi SAW bersabda, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Apa artinya khusyuk di sini? Khusyuk yang ter, yang wujudnya berupa kegembiraan, senang dia. Gembira ketika bertemu Allah menjadikan hatinya tenang, hatinya hanya tertuju kepada zat yang disembahnya, Itulah khusyuk. Makanya khusyuk itu kalau kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Rajab, inti apa ini cara untuk melahirkan khusyuk dalam hati kembali kepada ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu akan tunduk jika hadir dalam dirinya sifat-sifat yang menjadikan dia hanya tunduk tertuju kepada zat yang disembahnya. Bisa jadi tadi karena dia cinta kepada Allah, maka akan khusyuk ketika menghadapkan diri kepadanya. Contohnya seperti yang saya, saya gambarkan tadi, khusyuk yang dalam bentuk sederhana ketika orang bertemu dengan orang yang dicintai. Iya kan? Dia lupa makan, lupa minum, rasanya indah sekali ketika bertemu dengan orang yang dicintai. Ini gambaran sederhana tentang khusyuk yang kalau ini kita terapkan pada Allah, zat yang paling didambakan hati manusia, maka itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika dia rindu untuk bertemu Allah maka dia merasakan khusyuk dari sisi ini. Ada lagi khusyuk timbul dari rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Gambaran sederhananya, meskipun terkadang mungkin salah diterapkan di kalangan manusia. Misalnya kalau ada seseorang yang dipanggil dengan seorang apa ya preman lah, pemburu berdarah dingin. Dipanggil karena ada masalah. Dipanggil datang ke markasnya, orang ini datang menghadap, Ternyata anak buahnya sudah berkumpul semua siap untuk menyerang dia. Orang ini kira-kira berani menoleh atau berani senyum-senyum cengengesan atau berpaling ke sana kemari, kira-kira apa sih kamu? Dia akan tertunduk mungkin bisa kencing di celananya, kan begitu ya? Hmm, saking takutnya. Ini gambaran khusus yang keliru tentu saja. Nah kalau ini bisa berlaku pada manusia yang dia khawatir mencelakakan dirinya, bagaimana kalau dia mengenal Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu? Kalau dia mengenal Allah dan sebab-sebab yang menjadikan dia takut, mesti dia akan khusyuk ketika menghadapi. Khusyuk juga bisa timbul karena berharap. Suatu seorang hamba mengucapkan takbir untuk ihram, dia ingat dia butuh untuk dijaga agamanya, khawatir rusak agamanya, rusak imannya, dan dia tahu cuma Allah yang maha kuasa untuk menjadikan itu. Makanya waktu salat dia berharap mengikatkan hatinya kepada Allah karena dia tahu semua kebaikan ada di tangannya. Khusyuk timbul dari sisi pengharapan. Jadi banyak sisi yang bisa menimbulkan khusyuk. Yang semua saya perinci dalam eh, apa yang saya sebutkan tadi, tulisan saya yang berjudul meluruskan pemahaman tentang khusyuk. Barakallahu fikum. Nah. Pada <coughs> Satu lagi, satu lagi. Subhanallah. <laughs> Ya, Sebentar, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. saya mau bertanya tentang masalah keimanan uh, yang dihubungkan dengan masalah logika, Pak. Soalnya, ya. Karena uh, kalau menurut saya, dalam memahami Islam itu juga lebih banyak dengan logika ya sebenarnya. Kalau menurut saya ya, memang ada hal-hal yang mungkin uh, dibatasi. Tapi selama ini saya menjelaskan mendapat penjelasan bahwa Islam itu memang lebih banyak ke logika gitu loh. Secara logika manusia ya. Boleh nggak itu apa memahami seperti itu Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum pertanyaan yang bermanfaat ya. Eh, <clears throat> bahwa Islam itu sesuai dengan logika itu adalah keyakinan yang pasti benarnya. Karena yang menciptakan akal manusia siapa? Allah. Yang menurunkan Islam siapa? Allah. Islam itu sesuai dengan logika. Tapi logika yang sehat. Akal yang sehat. Sekarang ketika orang membahasnya, ini yang menjadi masalah. Ada orang yang membahas Islam menyesuaikan dengan logika, tapi logika dirinya. Padahal dia belum tentu logika yang sehat. Kalau logika sehat, kita sepakati tidak mungkin bertentangan dengan Islam, karena logika yang ciptakan Allah, Islam yang turunkan Allah. Masalahnya saat ini logika yang siapa yang dijadikan ukuran? Ada orang yang mengatakan ini sebenarnya logika, yang lain mengatakan tidak. Tidak logis. Karena untuk menyebutkan pemikiran manusia itu kan relatif berbeda-beda. Jadi yang pertama kita harus yakini Islam itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan logika karena yang menurunkan Islam dia yang menciptakan diri manusia lahir dan batin. Makanya ketika timbul satu permasalahan dalam Islam yang belum sampai kepada logika kita, jangan kita simpulkan oh berarti Islam tidak sesuai logika. Itu logika Anda yang bermasalah. Atau jangan kita paksakan untuk harus kita cari jawaban secara logikanya, padahal di sini yang perlu dibenahi justru logika kita. Contohnya seperti ini. Dalam urusan dunia, banyak orang-orang yang lebih tidak mempertimbangkan logikanya, padahal dia bisa gunakan logika. Kalau kita datang ke dokter, apalagi spesialis, diresepkan obat. Jarang yang bertanya, kenapa obatnya harus ini Pak Dokter? Mungkin langsung diusir. Ini orang sedang praktik, banyak terlalu banyak pertanyaan. Kita terima. Padahal mungkin kita pernah mengalami sakit yang sama banyak orang-orang. Oh, dokternya mengatakan begini. Tanpa perlu bertanya, dokter ini obat ini fungsinya untuk apa? Penyakit apa? Kenapa banyak sekali resepnya? Kenapa kemahalan? Misalnya. Tidak ada yang bertanya. Subhanallah. Kalau ditanya kenapa kamu tidak bertanya? Oh dia ahlinya masalahnya. Tapi untuk urusan agama, kita masing-masing selalu menjadi ahli. Jadi banyak orang yang menjelaskan masalah agama, apalagi yang dikatakan tadi logika, dia tidak punya latar belakang agak pelajaran agama yang kuat. Padahal secara logika semua orang menetapkan setiap bidang ilmu itu ada ahlinya. <clears throat> Tanyakan kepada ahlinya. Jadi apa yang disebutkan tadi, ya bahwasanya Islam itu masuk akal dan logis itu benar. Tapi masalahnya di sini, ketika dipraktekkan secara terperinci, perlu ditanyakan adalah logika siapa yang dijadikan sebagai standar? Karena logika manusia berbeda-beda. Logikanya orang kafir berbeda lagi, logikanya orang yang <clears throat> di pedalaman lain lagi, di kota beda lagi, dan seterusnya. Makanya satu hal yang kita yakini dalam Islam, bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal pikiran manusia. Akan tetapi terkadang pikiran manusia tidak bisa menjangkaunya kecuali setelah <clears throat> dia bertanya kepada orang yang berilmu, kepada orang yang paham, supaya dijelaskan baginya agar dia bisa memahami dan menerima dengan akalnya. Inilah kita pentingnya kita bertanya kepada ahli dalam bidang eh, setiap ilmu agar kita tidak keliru dalam memahami dan mengamalkannya.